السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كمسلمين pendengar يا muslim yang الله سبحانه وتعالى Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada kesempatan ini. Udara yang cerah ya dan lebih-lebih nikmat iman dan Islam masih melekat pada diri kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah lekatkan iman dan Islam pada hati kita, pada jiwa kita sampai di mana kita Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin pendengar radio muslim <clears throat> yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam uh, buah karya dari al hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dan insyaAllah kita masuk di bab tentang uh, mengantarkan jenazah hukum mengantarkan jenazah di hadis yang ke-168 dan masih pembahasan yang sama di hadis yang ke-169. Adapun hadis yang ke-168 maka kita baca terlebih dahulu. An ummi an, an ummi Athiyyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina <clears throat> Rawahul Bukhari wa Muslim dari sahabiyah ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ummu Atiyah Al-Ansariyah di mana beliau mengatakan nuhina an ittiba'il janaizi kami dilarang dan tentunya yang melarang mereka para sahabiat ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan dari kalangan perempuan apa yang dilarang atas mereka anitiba'il janaizi dari mengikuti atau mengantarkan jenazah ke kuburan ke kuburan walam yu'zam alaina dan larangan itu maksudnya lam yu'zam alaina uh, tidak menjadi uh, tidak ditekankan kepada kami hadis riwayat Bukhari dan Muslim Taib kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan tentang hukum mengantarkan jenazah bagi perempuan ke kuburan. Tentunya sebelum itu ya mengantarkan jenazah ke kuburan adalah satu uh, amalan yang mulia. Ini hak seorang muslim yang harus ditunaikan ataupun hak seorang muslimah yang harus ditunaikan oleh saudaranya seagama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Hakul muslim 'alal muslim khamsun." Ya. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama adalah uh, eh, ruddus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid menjenguk ketika dia sakit wattiba'ul janaiz dan mengikuti jenazahnya ya nah, di sini menjadi salah satu hak seorang muslim adalah diantarkan jenazahnya sampai ke kuburan ya dan yang keempat Rasulullah sebutkan wa ijabatud da'wah menjawab undangannya ya. dan yang kelima hak seorang muslim adalah tashmitul atis menjawab uh, Hamdalah seorang muslim yang mengucapkan alhamdulillah ketika dia uh, bersin ya dengan membaca yarhamukallah dengan mengucapkan yarhamukallah itu namanya tasmid al-atis. Taib, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas tentang uh, kewajiban kita sebagai seorang muslim atas saudara kita yang mendahului kita ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati, pasti akan sampai kepadanya ajal ya, sampai kepada kita pasti ajal ya. Jauh ataupun dekat, lama atau oh, lama maupun uh, singkat atau lama maupun ya, dekat ya. Ini satu hal yang pasti datang kepada uh, kita adalah kematian ya. Allah katakan walau kuntum fi buruji musyayyadah Ya, yang namanya kematian itu pasti kalau sudah datang ajalnya pasti menjemput kita, menemui kita sekalipun walau kuntum fi buruji musyayyadah. Sekalipun kalian di balik tembok yang tinggi menjulang ya. Kalau memang ajalnya sudah sampai maka kematian itu pasti akan datang. Tidak bisa kita akhirkan. La tastakhiruna sa'atan wa la tastaqdimun. Ya, kematian itu tidak bisa kita majukan dan juga tidak bisa kita akhirkan sedikit pun. Ini satu hal yang pasti. Dan ketika saudara kita di antara kaum muslimin atau kaum muslimat meninggal, maka satu hak yang harus kita tunaikan atas mereka adalah uh, mengantarkan jenazahnya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya dari hadis ini yang ke-168 ya, ya mengantarkan jenazah sampai kepada kuburan itu adalah uh, hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim laki-laki. Hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim laki-laki. Adapun perempuan maka di situ justru yang di dibahas uh, bahas oleh para ulama apakah dia diperbolehkan atau bahkan dilarang haram hukumnya mengantarkan jenazah sampai kepada kuburan ya maka di antara hadis yang melarang yang menjadi landasan para ulama melarang kaum musl, uh, muslimat ya para wanita-wanita mukminat untuk mengantarkan jenazah ke kuburan adalah hadisnya Ummu Atiyah ini di mana Ummu Atiyah mengatakan kami dilarang ya untuk mengantarkan jenazah yang dimaksud adalah sampai kepada kekuburan ya walam yu'zam alaina dan tidak ditekankan ya dari sini para ulama berbeda pendapat ya berdasarkan perkataan Ummu Atiyah di akhir kata, di akhir kalimat di mana Ummu Atiyah mengatakan walam yu'zam alaina ya dan tidak ditekankan kepada kami tentang hal itu larangan itu ini maka para ulama berbeda pendapat di antara mereka ada yang mengatakan bahwa uh, larangan ini menjadi larangan makruh bukan tidak sampai kepada tahap haram ya kenapa karena ada perkataan lam yu'zam alaina ya, tidak ditekankan sehingga tadinya haram namun haramnya tidak ditekankan sehingga turun menjadi makruh ini kata sebagian ulama. Sebagian yang lain ada yang mengatakan bahwa lam yu'zam alaina ini haram, namun haramnya tidak uh, tingkatan haramnya tidak tingkatan yang tinggi, ya. Tingkatan haramnya tidak tingkatan yang tinggi. Bukan makruh. Dia haram namun tingkatan haramnya di bawah. Sebagian ulama ada yang mengatakan uh, yang mereka mengharamkan uh, mereka mengharamkan de, nah, karena uh, ucapan lam yu'zam alaina ini adalah ucapan versinya Ummu Atiyah ya Ummu Atiyah yang menyimpulkan ya kesimpulan Ummu Atiyah bahwa larangan itu tidak ditekankan ya sehingga Uh, ketika itu adalah sebatas kesimpulan Ummu Atiyah maka kembali kepada hukum asal tentang larangan adalah uh, uh, al-hurmah. Larangan adalah untuk hal yang haram, nggak boleh. Maka kembali kepada hukum asal. Uh, larangan itu adalah larangan untuk menjauhinya untuk sesuatu yang haram. Ya. Oleh karena demikian, disimpulkan bahwasannya hukum mengantarkan jenazah kepada ke, sampai kepada kuburan bagi seorang wanita itu haram. Ah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, intinya di situ para ulama berbeda pendapat tentang hukum para wanita mengantarkan jenazah sampai ke kuburan ya. Yang jelas hikmahnya sangat banyak ya. Di antara hikmahnya adalah uh, wanita ini akan lebih kuat ya dan dan dia terhindar akan eh, terhindarkan dari hal yang haram apa itu perbuatan yaha wanita ketika dia tidak berangkat ke kuburan maka potensi melakukan niyahahnya akan tertutupi saddu dzari'ah padahal perbuatan niyahah itu haram hukumnya perbuatan niyahah itu haram sebagaimana Rasulullah SAW bersabda laisa minna man ضرب الخدود khudud wa syaqqa بدعوى juyub Rasulullah bersabda bukan dari golongan kami dan ini kata para ulama salah satu ciri atau tanda bahwasannya dosa tersebut adalah dosa besar ketika Rasulullah menyebutkannya laisa minna bukan dari golongan kami nah dan Rasulullah sebutkan bukan dari golongan kami mendorobal khudud. Orang yang memukul-mukul wajahnya. Wasyakul juyub, merobek-robek pakaiannya. Ya, juyub itu asalnya saku. Ya, merobek-robek saku. Ya. Wada'a bida'ul jahiliyah. Dan dia meraung-raung ya. Eh, bersuara keras. Dan ini semua perbuatan seakan-akan dia menyalahi takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia uh, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan ini disebut dengan perbuatan niyahah, meratapi orang yang mati. Hmm. Terkadang seorang wanita itu kuat ketika dia ditinggal oleh orang yang dia cintai, bapaknya atau suaminya atau saudaranya ketika dia masih di rumah. Ya, ketika masih di rumah dia masih kuat tidak sampai melakukan satu perbuatan yaha ya yang tadi tidak sampai uh, menangisi dengan keras kemudian dia mukul-mukul wajahnya menjambak-jambak rambutnya ketika di rumah dia tidak sampai kepada tahap seperti itu tapi sangat berpotensi dia melakukan itu ketika dia mengikuti jenazah kemudian melihat orang yang dicintainya masuk dimasukkan ke ke liang kubur dikubur eh. maka kemungkinan wanita itu melakukan hal itu eh, ini sangat besar sekali. Ya. Dia baru menyadari bahwa ternyata orang yang dicintainya itu sudah tidak bisa lagi dia temui. Ketika jenazahnya masih di rumah mungkin dia masih berpikir bahwa kesan eh, orang tersebut eh, orang yang dicintainya tersebut masih ada di rumah tapi kalau begitu dimasukkan ke liang lahat dan dia melihat dengan kasat mata demikian maka ini potensi dia melakukan yang haram berupa niyaha ya maka ini sangat besar oleh karena demikian hal yang paling aman sekalipun diperdebatkan oleh para ulama tentang keharamannya mengikuti jenazah sampai kuburan bagi seorang wanita namun hal yang paling aman adalah hendaknya ditinggalkan artinya tidak mengikuti jenazah sampai ke kuburan kenapa ya, setidaknya Eh, itu menjadi sadud dzari'ah, menjadi penutup celah untuk melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan berupa niyahah tadi. Ya. Dan ketika ternyata terjadi niyahah betulan di kuburan, di makam, maka ini potensi uh, aurat ya, akan sangat sekali terbuka sangat besar. Akan terbuka sangat besar. Potensi aurat itu terbuka sangat sangat besar. Oleh karena demikian, ya, banyak di antara uh, ya banyak hikmah untuk seseorang seorang wanita tidak mengikuti uh, tidak mengantarkan jenazah sampai kepada kuburannya. Sekalipun mungkin ini satu hal yang uh, tidak biasa di kebiasaan masyarakat kita ya khususnya di Indonesia ini dimana ketika orang tuanya meninggal anak wanitanya dia tidak berangkat ini dianggap aneh-aneh terkadang ya wah oh, ini nggak nggak sayang sama bapaknya atau seorang istri suaminya meninggal kemudian istrinya nggak ikut uh, ke kuburan mengantarkan jenazahnya ini juga dianggap wah ini eh, nggak uh, sayang sama suaminya namun hal ini perlu kita fahamkan kepada masyarakat ya bahwasanya uh, eh, ada potensi yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa terjadi ketika seorang wanita uh, mengantarkan jenazah ke kuburan. Dan terkadang juga ini tidak diketahui tentang hukum niyahahnya itu. Padahal banyak hadis tentang niyahah ya. Larangan untuk niyahah dan itu semua uh, uh, mengantarkan atau mm, memberikan kesimpulan bahwa itu dosa besar ya. Dosa besar yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Adapun dan dan niyahah itu uh, eh, aglabnya atau umumnya dilakukan atau terjadi pada wanita. Ya, karena wanita itu uh, dia ya perasaannya lebih sensitif. Ya. Sehingga ketika dia ditinggal oleh orang yang dicintainya maka uh, sangat sekali potensial untuk melakukan niyahah meratapi yang mati tadi itu satu hal yang sangat sekali memungkinkan. Maka celah-celah supaya uh, agar itu tidak terjadi harus harus betul-betul ditutup rapat. Ya, di antaranya tadi. Ya. Sekalipun ini juga hukumnya berlaku bagi laki-laki yaitu larangan niyaha Laki-laki juga nggak boleh meratapi uh, meratapi meratapi uh, orang yang mati. Ya, Nah, mentang-mentang kemudian laki-laki itu lebih kuat maka ya nangis dengan kencang suara yang kencang ini nggak apa-apa enggak tetap kalau hukum niyahah itu antara laki-laki dengan perempuan sama-sama terlarang atau dilarang untuk untuk melakukan hal demikian. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seseorang mungkin uh, ditinggal oleh orang yang dia cintai kemudian dia menangis, maka tangisan yang tidak mengeluarkan suara yang sangat kencang ini masih diperbolehkan. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ditinggal oleh putranya Ibrahim, ya, maka Rasulullah pun menangis, ya, mengeluarkan air mata beliau, ya. Ketika ditanya oleh para sahabat, maka Rasulullah mengatakan al-ainu tadma wal qalbu yahzan. Ya. Mata ini bisa berlinang dan juga hati ini bisa sedih. Dan Rasulullah SAW mengatakan, inna ma yu'akhidul abdu la yu'akhidhu bi bi bi tadmi'il ain wala bi, bi huznil qalb." seseorang itu tidak dicatat eh, uh, catat sebagai dosa dengan air mata yang mengalir atau uh, dengan kesedihan hatinya tidak dianggap dosa wa inna ma yu'akhidhu bihada, wa yarhamu bihada, wa syara ila lisan namun Rasulullah SAW mengatakan orang itu dicatat melakukan dosa dengan dengan ini sambil E, menunjukkan kepada lisan beliau. Ya, artinya ketika seseorang menangisinya sampai dengan lisan, dia menyebut-nyebut suatu hal yang mungkin boleh jadi uh, rasa penyesalan, rasa kekesalan ya dengan mm, suara yang kencang ya. Tidak hanya sebatas mengeluarkan mengeluarkan air mata, namun dia banyak sekali mengucapkan hal-hal yang menunjukkan akan ke kesalahan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala maka ini yang yang didosa yang dicatat sebagai dosa adapun kalau hati sedih kemudian air mata berlinang maka ini masih hal yang diperbolehkan sebagaimana hal itu uh, terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini hadis yang ke 160 Kemudian di hadis yang ke-169 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم رواه البخاري ومسلم dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda segerakanlah jenazah kalian atau segerakanlah jenazah karena kalau dia jenazah yang baik maka adalah kebaikan yang kalian segerakan kalau jenazah itu jelek maka kalian ya sudah segera berlepas dari tanggung jawab ya Ya, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya dalilun alal isra'i bitajhizil mayyit. Yang pertama, hadis ini menjadi dalil akan hendaknya kita menyegerakan pengurusan jenazah ya. Hendaknya kita menyegerakan pengurusan jenazah dari mulai uh, pemandiannya, kemudian pengkafanannya, maka ini satu hal yang dianjurkan adalah kita menyegerakan. Kemudian juga tidak hanya dalam proses persiapan jenazah ini, namun juga uh, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan tentang jenazah ini ada pada uh, hamlul mayyit yaitu ketika proses membawa jenazah ke kuburan ya wa idza hamala ila al-maqb ila maqbarati fala yatakasal fil mashyi kalau jenazah itu dibawa ya, diantarkan ke ke kuburan maka hendaknya jangan uh, jalan yang modelnya jalan pemalas orang malas ya lemas itu maka uh, maka Eh, membawa jenazah ke kuburan itu harus dengan jalan yang cepat, jalan yang penuh semangat ya. Bal yakunul musri'an. Bahkan hendaknya jalan yang cepat lakinnahu isra'un min ghairi unufin isra'un la yadurrul mayyit. Eh, Namun tentunya uh, sekalipun cepat-cepat dalam membawa jenazah ke kuburan jalannya cepat tetap harus memprioritaskan keama keamanan dan keselamatan jenazah ya keamanan dan keselamatan jenazah ini harus juga menjadi prioritas utama jangan sampai demi kecepatan kemudian keselamatan jenazah itu diabaikan ya. Eh, dan ini perlu satu hal yang perlu diperhatikan Jangan sampai jenazah itu oh ya terganggu atau merasa uh, tidak nyaman ya. Uh, karena memang demikian sebagaimana di di pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa kita menyakiti jenazah itu sama halnya dengan menyakiti orang yang hidup. Maka nggak boleh kita membuat uh, ya jenazah itu kemudian terganggu atau tidak nyaman. Maka cepat dalam berjalan membawa jenazah namun dengan kecepatan yang tetap mempertimbangkan keselamatan jenazahnya. Nah, ini dua uh, dua hal yang perlu uh, disegerakan dalam hal yang terkait dengan jenazah yaitu pengurusan jenazah jenazah dan juga jalan dalam mengantarkan jenazahnya ya. Di antara pelajarannya adalah uh, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya tidak menampakkan perbedaan kepada kita ya. Jangan sampai oh ini orang husnul khotimah segerakan. Kemudian kalau orangnya mungkin uh, jelek, ya udah nggak usah disegerakan disantai-santai. Enggak, ternyata perintah untuk menyegerakan jenazah itu tidak hanya untuk orang baik, tapi juga untuk orang yang tidak baik. Ya. Dan kita tidak perlu memfonis oh orang tersebut uh, Eh, suul khotimah, akhir hayatnya buruk. Eh. Dan kita tidak perlu demikian. Sama-sama kita segerakan. Sama-sama kita segerakan. Dan demikianlah ketika Rasulullah SAW atau ketika ada uh, sahabat yang membawa jenazah uh, dan Rasulullah SAW ada melewati Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, uh, uh, mustarihun wa mustarahun minhu. Ya. Orang ketika sudah mati itu ada orang yang dia istirahat, ada yang orang lain istirahat dari dia. Ketika para sahabat tanya, "Mal mustarah wa mal mustarah uh, mal mustarih wa mal mustarah minhu?" Apa maksudnya? Mustarih dan mustarah minhu itu apa? Maka kata Rasulullah, "Ammal 'abdus salih." Adapun orang yang saleh itu ketika dia wafat, ketika dia uh, meninggal maka yastarihu min nasabid dunya ya hamba saleh, hamba yang baik ya, ketika wafat maka dia istirahat dari segala ya kejenuhan dunia ini, kejelekan dunia ini. Ya. Di dunia ini mungkin penuh dengan hal yang ya tidak mengenakkan ya, maka dia istirahat dari itu semua. Kalau orang baik. Wal mustarah minhu ada orang yang ketika meninggal ternyata mustarahun, orang-orang yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab kata Rasulullah. Ya. Ketika ada orang jelek mati maka orang-orang itu istirahat dari kejelekan dia. Bahkan wasyajar wad dawab ya bumi, pohon, ya hewan-hewan istirahat dari kejelekan dia. Ya, ketika orang jelek itu mati, maka yang istirahat orang lain. Ya, alhamdulillah sudah nggak ada yang uh, mengganggu lagi. Ya. Tapi kalau orang baik meninggal, maka orang itu orang itulah yang istirahat dari uh, dunia ini, dari penuh kesengsaraannya di dunia. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang yang mustarih orang yang istirahat kelak di akhirat nanti dari uh, segala keburukan yang ada di dunia ini ya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa idza da'atil hajah ila ta'khiriha. Kecuali kalau tadi kita dianjurkan untuk menyegerakan jenazah dan uh, pengurusan jenazah. Ya, ini satu hal yang ditekankan illa kecuali idza da'atil hajah ila ta'khiriha kalau ada keperluan untuk mengakhirkan. Kalau memang ada keperluan untuk mengakhirkan jenazah, maka ini diperbolehkan. Seperti apa? Ka'ayatathabbat min mautiha. Seperti uh, untuk memastikan wafat dia. Ini mati beneran atau ini ya mungkin belum mati beneran ya tasabbat ya, dipastikan untuk memastikan ini orang mati beneran enggak maka ditunggu dulu maka hal ini diperbolehkan mungkin karena uh, maut faj'ah mati yang tiba-tiba ya. dia lagi tidur kemudian mungkin tiba-tiba orang lain sudah bangun dia belum bangun ini kok belum bangun juga tapi tadi tidur memang siapa tahu ini masih tidur ya maka ditunggu dulu maka ini satu hal yang diperbolehkan. Satu hal yang diperbolehkan ketika ada hajah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga eh, ketika beliau wafat oleh para sahabat eh, ditangguhkan penguburannya. Kenapa? Karena ada hajah, ya. Eh, peralihan kepala negara. Siapa yang menjadi kepala negara sepeninggal Rasulullah SAW? Ini ada ini hajah, ini keperluan ya atau mungkin boleh jadi uh, keperluan diakhirkan uh, dalam pengurusan jenazahnya uh, dikarenakan idza nama utuh mustabihan wafatnya orang ini itu masih penuh pertanyaan banyak pertanyaan ya. apakah ini mati normal ataukah ini ada unsur pembunuhan kemudian mungkin ada uh, ada sedikit autopsi luar ya boleh jadi uh, dipastikan ini betul-betul mati uh, normal atau ada pem unsur pembunuhan maka tatkala seperti itu eh, ini diperbolehkan untuk uh, untuk uh, ditunggu atau ditangguhkan proses penguburannya atau pengurusan jenazahnya. Jadi ada satu keperluan atau mungkin uh, uh, mengakhirkan min ajli ayyahduru al ghaibu yusalli alaihi wa yad'u lahu ya boleh jadi ditangguhkan pengurusan jenazahnya dikarenakan menunggu orang-orang hadir untuk sholat supaya banyak yang mensolatkan ya ini satu hal yang uh, menjadi keutamaan tersendiri wa dan banyak orang yang mendoakan dia ya maka mengakhirkan dalam rangka hal ini agar banyak orang yang mensolatkannya, ya, uh, agar banyak orang yang mendoakannya, ya, agar banyak orang yang mengikuti yang mengantar jenazahnya ke kuburan, maka penangguhan ini adalah penangguhan yang boleh, ya, penangguhan yang boleh. Namun kalau seandainya memang uh, di kampung itu sudah dikatakan eh ini kampungnya e, biasanya mensolatkan jenazah secara langsung kalau sudah dikafani kemudian orang-orang langsung berkumpul selesai kemudian nggak ada yang ditunggu lagi sudah ya sudah langsung dikuburkan tidak perlu menunggu-nunggu atau mungkin menunggu orang yang ahli warisnya yang masih ada di perjalanan ya dan tentu penungguan ini uh, uh, penungguan yang digarisbawahi selama tidak menjadikan jenazah itu membusuk. Ya. Maka itu diperbolehkan. Ya. Tapi kalau waktu yang sangat panjang membuat jenazah itu membusuk, maka ini satu hal yang uh, tidak boleh. Maka sampai pada uh, tahap kira-kira jenazah ini tidak membusuk, maka ini satu waktu yang masih diperbolehkan dengan alasan atau dengan ketentuan-ketentuan ya, dengan keperluan-keperluan yang memang uh, disyariatkan bukan sekedar untuk uh, tunggu-tungguan atau bagaimana. Taib uh, eh, kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kiranya ini mungkin yang kita pelajari dua hadis dari kitab Umdatul Ahkam dalam pembahasan terkait dengan uh, proses pengurusan jenazah dan insya Allah kita akan masuk di bab yang baru di pertemuan depan yaitu babu fi mauqifil imam minal mayyit bab tentang tempat imam uh, atau ya tempat imam uh, dari si mayit ketika melaksanakan sholat jenazah ya insyaallah akan kita bahas di pertemuan depan sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.